ada lahad dan syak meskipun yang afdal adalah dengan cara lahad ya kemudian juga ya dianjurkan untuk keluarga si mayit ya sebelum ditimbun ya, si mayit tersebut untuk ya, melempar ya, tiga buah tanah ya, ke liang kubur sebelum ditimbun secara menyeluruh. Nah, kemudian juga bentuk dari kuburan tersebut ya disunahkan untuk berbentuk ya musannaman ya musannam yaitu seperti punuk ya cekung nah cembung tidak rata dan di antara hikmahnya adalah ketika ada air yang jatuh itu tidak langsung ya tertahan di atas kuburan tadi tapi langsung mengalir ke bawah ya, sehingga tetap ya mempertahankan bentuk kuburannya ya oleh karena itu dianjurkan ketika selesai dari proses penimbunan si mayit dengan tanah ya pada akhir kali disiram dengan air ya tanpa dicampur dengan bunga atau yang semisalnya ya diantara tujuannya adalah agar supaya ya tanah tadi melekat dan saling menguatkan sehingga kokoh ya kemudian kata beliau Habibullah wal hikmatu fi raf'ihi bihadzal miqdar ya. dan di antara hikmah dibolehkannya untuk meninggikan ya kuburan tersebut dengan tinggi ya satu jengkal liyu'lama annahu qabrun fala yudas ya agar supaya diketahui bahwa itu kuburan sehingga tidak diinjak ya. Beda kalau diratakan ya, rata dengan permukaan tanah yang lainnya maka nggak ada bedanya ya. ini kuburan atau tanah biasa sehingga di antara hikmah manfaat atau faedah kuburan tersebut dianjurkan ya ditinggikan sejarak atau setinggi satu jengkal ini ya agar supaya diketahui bahwa ini adalah kuburan sehingga tidak diinjak-injak apalagi diduduki wala ba'sa biwad'in nasaib ala tarfaihi libayani hududihi dan tidak mengapa ya untuk meletakkan ya sesuatu yang ditancapkan di dua ujung kuburan tersebut untuk menjelaskan batasan-batasan kuburan. Ya, meskipun kalau misalkan satu saja tandanya ya tidak mengapa. Ya, baik berupa batu ya, batu bata atau yang semisalnya atau berupa kayu ya, tidak mengapa. Satu atau dua. Wal biha sehingga kuburan tadi dikenal itu kuburannya bukan tanah biasa min ghairi an yuktaba 'alaiha dengan syarat tanpa ditulis ya dengan tulisan apapun ya. baik itu berupa nama ya tempat lahir tanggal lahir dan meninggalnya ataupun ya wirid-wirid zikir-zikir nggak perlu jadi polos ya sehingga termasuk kemungkaran ya, yang terjadi di tengah kaum muslimin adalah ketika mereka meletakkan ya, batu nisan ya, tanda itu kuburan kemudian ditulisi ya fulan bin fulan ya, lahir ya di kota fulan kemudian tanggal fulan bulan fulan eh, tahun fulan meninggal dirinci lagi kemudian tambah lagi ada wirid-wiridnya ya baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian wa yustahabu idza faragha min dafnihi an yaqifal muslimun ala qabrih. Kemudian disunahkan juga <clears throat> apabila telah selesai dari penguburan si mayit untuk kaum muslimin berdiri ya di sisi kuburan ya wa yad'u lahu ya dan mendoakan kebaikan untuk si mayit ya wa yastaghfiru lahu furada dan memintakan ampun ya terhadap si mayit furada la jamaah sendiri-sendiri ya tidak boleh berjamaah satu suara apalagi dipimpin oleh seorang amir ya satu orang yang baca doanya kemudian diaminkan oleh yang lainnya maka ini ghairu masyru' ya tidak disyariatkan nggak boleh namun yang dianjurkan adalah berdoa sendiri-sendiri لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه karena dahulu Rasulullah ya apabila selesai dari penguburan mayit maka beliau berdiri ya barang sesaat kemudian beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al ya hendaklah kalian memintakan ampun untuk saudara kalian ini ya dan meminta untuk diberikan kekokohan ya ketegaran untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir fa innahul ana yus'al karena dia sekarang sedang ditanya ya nah rahu Abu Dawud ya, hadis ini sahih riwayat Abu Dawud sehingga di sini perintah ya yang menunjukkan anjuran kepada para pelayat ya, kaum muslimin yang ikut dalam prosesi penguburan mayit untuk mendoakan kebaikan ya secara sendiri-sendiri tidak perlu untuk dipimpin ya, oleh seorang amir. Kemudian wa amma qira'atu syai'in minal Qur'an 'inda al-qabri fa inna hadha bid'ah. Ya, adapun membacakan sesuatu ya dari sebahagian Al-Qur'an di sisi kuburan maka ini perkara bid'ah. Ya. Tidak disyariatkan, ya, tidak dianjurkan. <clears throat> لأنه لم يفعله رسول الله ولا صحابته الكرام وكل بدعة ضلالة Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan? Ya, ketika selesai, ya, misalkan dari prosesi penguburan, lalu dibacakan Yasin atau surat-surat yang lainnya. Ya, karena hal ini tidak pernah diamalkan oleh Nabi, demikian pula para sahabatnya. Ya, sementara Nabi telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya, la kauna lau kana khairan la sabaquna ilaih. Yang kalau seandainya itu kebaikan, ya baca Quran kan bagus. Kalau itu baik, ya pada momen momen seperti itu, baik dan bagus maka sungguh dahulu Rasulullah demikian pula para sahabatnya akan lebih dahulu ya untuk mengamalkannya. Ternyata enggak ada. Ya, beliau demikian pula sahabat gari ada yang mengamalkan kemudian berikutnya wa yahrumul bina 'alal qubur wa tadsisuha wal kitabatu 'alaiha demikian pula diharamkan ya, untuk membangun ya sesuatu di atas kuburan ya membangun ya ditinggikan satu jengkal tapi dicor pak ya di keramik lagi nggak boleh berarti sudah membangun yang dibolehkan hanya meninggikan kuburan dari tanah hasil galian ya adapun ditinggikan dengan bata ya ataupun batu campur semen ya tambah keramiknya maka ini tidak dibolehkan lebih lagi ketika ya dibangunkan ya pagar ya lebih tinggi dari satu jengkal lagi ya lebih dari itu dibuatkan rumah-rumahan. Lebih parah lagi dibuatkan musola ataupun masjid. Ya, dan ini sebagian kaum muslimin menganggap sebagai satu kebaikan. Ya masa sih dibiarkan saja. Ya mungkin awal-awal dibiarkan, tapi tahun berikutnya mulai kasak kusuk. Eh, kamu ya sebagai anak yang paling tua, yang paling berada, tolonglah. Ya, itu hargai, hormati jasa orang tuamu Maksudnya apa? Belikan batu nisan. Maunya, maunya dibuatkan ya bangunan ya dicor atau di semen ya atau di keramik. Dan itu dianggap sebagai baktinya seorang anak kepada orang tuanya, padahal sama sekali tidak. Nah, bahkan ini kemungkaran. Kemudian diharamkan juga adalah tafsis ya Tajusis itu mencat ya. Mencat kuburan. Demikian pula menulis sesuatu di atas kuburan. Oleh karena itu di dalam hadis Jabir riwayat Muslim kata beliau nah Rasulullah an yujassasal qabru wa an yuq'ad alaih wa yubna alaih ya. bahwa Nabi telah melarang untuk mencat ya, atau meminyaki kuburan dan beliau juga melarang untuk duduk ya, di atas kuburan dan membangun sesuatu di atasnya ya duduk nggak boleh ya lebih-lebih ya berdiri menginjaknya demikian pula melangkahinya ya nah rahu muslim demikian juga diriatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Jabir naha an tujassasa al-qubur wa yuktaba 'alaiha wa an Ya, demikian juga Nabi melarang untuk mencat kuburan-kuburan. Ya, entah itu apanya? batu nisannya, ya, kayunya atau yang ada di sekitarnya, dindingnya, dinding kuburan yang sudah ditembok. Demikian pula dilarang untuk menulis sesuatu di atas kuburan dan dilarang juga untuk menginjaknya. Wa antu'atta'a. Ya. Wa li'anna hadza min wasail syirki wa ta'alluqi bil adrihah. Ya. Kenapa dilarang ini semuanya? Ya, enggak boleh meninggikan atau membangun sesuatu di atas kuburan. Demikian pula dilarang untuk menulis sesuatu ya di dinding-dinding ya, kuburan tadi ataupun di batunya atau di kayunya dilarang untuk dicat ya di antara hikmahnya adalah bahwa ini termasuk wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya satu dan juga akan menyeret seseorang untuk adanya ketergantungan ya ikatan batin dengan al adrihah ya tempat-tempat yang dikeramatkan ya nah لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلق به ya. karena orang-orang jahil ya, ini kebanyakannya apabila melihat sesuatu ya, bangunan kemudian tambah lagi gemerlapnya ya kelihatannya wah gitu apalagi warnanya mencolok ya kuning jreng ya hijau juga mencolok ya luar biasa tambah lagi ada ya kilauan-kilauan emasnya ya. saking kelebihan emas ya. kuburannya dikasih emas maka ini kebanyakannya apabila ada di atas kuburan ta'allaqu bih ada keterpautan hati ya dengan itu ya nah jangankan itu masjid ya ramai ribut bahwa ini masjid kubahnya dilapisi emas oh dari mana-mana datang itu kenapa tampil beda ya biasanya atap masjid ya cuma seng paling banter genteng ya ini kubah lapisnya emas masya Allah sehingga hati condong ke sana penasaran ya berarti ya ini masjid bukan sembarang masjid tapi ada apa-apanya ya, sehingga ada keyakinan lah ini kalau masjid lah kuburan sama ya sehingga ini semuanya dilarang tidak boleh berlebihan kemudian berikutnya wa yuhramu israjul qubur ya ayyadatuha bil anwaril kahribaiyah wa ghairiha dan juga diharamkan ya, untuk menyalakan ya, lampu-lampu baik yang listrik ataupun yang semisalnya ya di kuburan ya di atasnya atau di sekitarnya nggak boleh haram hukumnya nah wa yahramu ittikhadul masajid 'alaiha ay bibina jadi 'alaiha ya demikian juga diharamkan untuk membangun masjid ya di atas kuburan Adapun tentang larangan ya untuk menyalakan atau memberikan penerangan di atas kuburan ini disebutkan oleh para ulama sebagian berhujah dengan hadis yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala secara marfu' kata Nabi la'ana Allahu zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj ya bahwa Allah melaknat para wanita yang ziarah ke kuburan dan yang membangun di atas ya, kuburan masjid dan yang menyalakan atau memberikan penerangan di atas kuburan as-suruj ya jamak dari siraj rahu Abu Dawud dan yang lainnya namun hadis ini ya ikhwah ya datang dari jalur Abu Saleh dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala dan Abu Saleh ya beliau adalah Bazam ya Bazam Maula Umuhani Ibnu Hibban ya berkomentar tentang Abu Saleh bahwa beliau lam yasma' min Ibn Abbas bahwa Abu Saleh tidak mendengarkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas berarti dhaif terputus sanatnya demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang Abu Saleh dhaifun yursal atau yursil ya beliau adalah perawi yang dhaif sehingga berdasarkan ya, pengamatan para ulama ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini hadis yang menjelaskan tentang larangan ya secara khusus memberikan penerangan di atas kuburan hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Namun kenapa para ulama menjelaskan bahwa ini tetap diharamkan? Ya, mereka berhujjah dengan keumuman ya, syariat. Ya, beberapa dalil yang menjelaskan bahwa ketika hal ini tidak pernah diamalkan dahulu di zaman Nabi, demikian pula sahabat menunjukkan ini amalan bid'ah sehingga masuk dalam keumuman bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan satu yang kedua termasuk bagian dari idha'atul mal menghambur-hamburkan harta ngapain dikasih lampu ya nah meskipun cuma sehari dua hari atau bertahan sampai hari yang ketujuh setelah meninggalnya nggak boleh termasuk idha'atul mal ya masih mending menerangi rumahnya sekalian yang sudah redup diganti yang terang. Ya. Nah, demikian juga di antara kerusakan yang lain adalah yang ketiga tasyabuh bil kufar, ya. termasuk menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Nah, sehingga kesimpulannya tidak boleh ya untuk memberikan lampu ya baik lampu listrik atau dengan lentera ya secara manual. Kemudian wassalatu indaha au ilaiha demikian pula larangan ya untuk mengerjakan salat di sisi kuburan atau menghadap kuburan lebih-lebih di atasnya ya nah salat ya di sisi kuburan atau menghadap kuburan ini nggak boleh hmm? Demikian juga di atasnya. Di atas kuburan. Mungkin terjadi kok lancang banget. <laughs> Mungkin ketika rumahnya panggung ya di bawahnya ada kuburan. Lah kuburan itu ya di bawah sampai ke atas itu termasuk wilayah kuburan sehingga tetap nggak boleh sholat di atas kamar yang di bawahnya ada kuburan. Jadi menghindar. Ya. Nah, menghindar jangan sampai sholat di atas kuburan. Kemudian watahrumu ziaratun nisa lil kubur dan juga dilarang ya atau diharamkan juga untuk para wanita ziarah ya ke kuburan. Ini pendapat sebagian ulama ya menyatakan bahwa ziarah kubur untuk para wanita hukumnya haram, tidak boleh. Dan mereka berhujjah dengan hadis yang sempat kita sebutkan tadi, la'anallahu zairat atau zuwaratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruj ya bahwa Allah melaknat para wanita yang suka ziarah kubur ya, dan membangun di atas kuburan masjid dan memberikan penerangan di atas kuburan ya hadis dengan lafaz ini zuwaratil kubur ini yang sahih ya adapun dengan lafaz zairatil kubur ya Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur ini dhaif. Yang sahih dengan lafaz zuwaratil kubur atau zawaratil kubur. Yaitu para wanita yang sering ya ziarah kubur ini yang nah terancam laknat. Terancam laknat. Sehingga berdasarkan ya beberapa hadis yang lain menunjukkan bolehnya ya kalau dilakukan kadang-kadang ya dengan ketentuan-ketentuan syar'i tentunya ya nggak bisa sembarangan ya para wanita berbahaya kalau keluar ya beda dengan laki-laki ya jadi yang dilarang adalah sering ya rutin ziarah kubur adapun kadang-kadang maka boleh lalu apa dalilnya yang menunjukkan bolehnya kalau kadang-kadang iya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika ya Nabi lewat ya di sebuah kuburan kemudian melihat ada seorang wanita sedang menangis di sisi kuburan yang ternyata itu adalah anaknya yang barusan meninggal. Maka Nabi menegur wanita tadi ya isbiri wattaqi wattaqi wasbiri. Ya wahai wanita ya hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan sabar ya. Maka spontan wanita ini saking sedihnya dia mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Menjauh kamu karena sungguhnya kamu tidak mengalami apa yang aku rasakan. Ya. Wanita ini nggak ngerti bahwa yang menegur beliau adalah Nabi. Ya, sehingga spontan. Ya, maka ketika diberitahu bahwa yang barusan datang itu adalah Rasulullah, langsung timbul penyesalan. Ya, maka akhirnya perempuan tadi datang kepada Nabi ingin minta maaf, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, Innama sabru inda sadamatil ula. Bahwa yang namanya kesabaran itu adalah dituntut pada pukulan yang pertama, ya. Yaitu pada saat dia menerima atau mengalami musibah, ya, bukan setelahnya. Ya, ini dalil. Nah, yang menunjukkan bolehnya untuk para wanita kadang ya ziarah kubur, ya. Dan tujuannya satu, yaitu untuk tadgirul akhirah, mengingat kematian, bukan untuk yang lainnya. Dengan syarat tidak boleh meratap ya untuk niyahah nggak boleh ya demikian pula menjaga adab-adab Islam ya tidak boleh untuk bersolek tabarruj memakai wewangian ya dan yang lainnya beradab ya nah dibolehkan Allah apabila kadang kemudian yang berikutnya sebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi kata Nabi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk membangun masjid di atas kuburan bahwa Allah melaknat kaum Yahudi demikian pula Nasara di mana kebiasaan mereka adalah <clears throat> membangun ya di atas ya, kuburan nabi-nabi mereka masjid-masjid tempat ibadah ya ini kebiasaan ahlul kitab Yahudi demikian pula Nasara. Sehingga umat Islam dituntut untuk menyisihi ya, kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasara, gak boleh. Ya, dan ini bukan kebaikan, ya, karena sebagian umat Islam menganggap ini kebaikan. Apalagi yang meninggal adalah gurunya, <clears throat> kiainya, ustadznya, ya, yang ditokohkan. Ya, demikian juga orang tuanya. Maka Sebagian mereka menganggap bahwa termasuk kebaikan birrul walidain ya untuk membangun di atas kuburan gurunya, kuburan orang tuanya masjid atau musola atau minimal rumah-rumahan atau minimal ya di semen atau minimal di kasih keramik sehingga nyaman ya bisa baca Quran di sebelahnya ya dikasih pelataran Allah musta'an maka ini kemungkaran ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل الشرك العالم karena mengagungkan ya, kuburan dengan membangun sesuatu di atasnya atau yang semisalnya dengan membangun atau mencatnya atau yang lainnya ini termasuk ya kesyirikan ya yang menyebar di tengah ya masyarakat di tengah kaum muslimin bahkan seluruh dunia ya sumbernya ini di mana-mana. Enggak di negeri kita, enggak pula di luar negeri. Sama. Rata-rata ini penyebabnya. Kenapa kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan? Ya ini. Hulu terhadap ya orang-orang yang telah meninggal. Ya, kuburannya kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kalau dibiarkan begitu saja. Masa ya kuburan orang tua disamakan dengan kucing ya. Kalau kucing ya pantas lah cuma dikubur begitu saja. Ini manusia ya harus istimewa dong perlakuannya terus gimana pak ya paling enggak dikasih bata dikasih keramik ya menunjukkan beda antara kuburan manusia dengan kucing ya Allah musta'an nah, ini ya istihsan menganggap ya satu kebaikan padahal enggak ada dalilnya kemudian wa tahrumu ihanatul qubur bil masyi 'alaiha wa bin ni'al wal julusi 'alaiha dan diharamkan juga untuk menghinakan kuburan-kuburan muslimin dengan cara apa? Baik dengan cara berjalan di atasnya atau menginjaknya dengan sendal ya atau duduk-duduk nongkrong di atasnya ya. Nah, ya sekarang sudah parah ya. Kuburan jadi tempat rekreasi. Ya, apalagi kalau momen-momen Idul Fitri, Idul Adha ya luar biasa kuburan sebelahnya taman ya pasar malam satu pekan full ya sehingga mereka yang mau makan bakso makan soto nongkrongnya di mana ya, kalau tempat warungnya tadi tempat duduknya sudah penuh ya di kuburan duduk-duduk di situ sebagian pacaran lagi nauzubillah ya sudah jatuh dalam kemungkaran maksiat lagi di situ ya Kemudian wajah wajah waja'liha mujma'an lil kumamat atau ya, menghinakan kuburan dengan cara menjadikan kuburan sebagai tempat sampah TPA. Tempat pembuangan akhir. Ya. Ya, kuburan, meskipun kuburan, tapi orang sudah meninggal. Betul sudah meninggal, tapi muliakan dong. Ya, ini bimbingan Islam. Ya, nggak boleh menghina au irsalil miyah alaiha atau dengan cara ini termasuk penghinaan terhadap kuburan muslimin mengalirkan air di atas kuburan ya, jadi pembuangan comberan ya tidak boleh nah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin ya. sungguh kata Nabi seseorang duduk ya di atas bara api sampai akhirnya membakar pakaiannya kemudian tembus ke kulitnya itu lebih baik daripada dia duduk ya di atas kuburan cuma duduk ya sebagian muslimin ketika mengiringi jenazah sampai ke kuburan Ya, memang betul, boleh untuk duduk. Nggak harus berdiri, boleh duduk. Tapi yang diduduki, perhatikan. Ya, sebagian duduk di atas kuburan santai sambil rokokan lagi. Ya, nyantai betul. Setengah jam, satu jam lewat, ya, satu bungkus habis. Nongkrong di atas kuburan. Ya, ini kemungkaran. Nah, Bahkan disebutkan oleh Imam Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah <clears throat> kata beliau man tadabbara nahyahu 'anil julus 'alal qabri wal ittika'i 'alaih wal wat'i 'alaih 'alima anna an-nahya innama kana ihtiraman lisukaniha an yu'atta'a bin ni'al 'ala ru'usihim kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah barang siapa <clears throat> yang mentadabburi merenungi larangan Nabi untuk duduk di atas kuburan atau bersandar di atas kuburan atau menginjak kuburan maka dia akan mengetahui bahwa larangan tersebut sesungguhnya sebagai bentuk penghormatan pemuliaan terhadap penghuninya agar tidak diinjak kepala-kepala mereka dengan sandal-sandal kalian ya sebagaimana ketika di dunia ya kita dilarang untuk zalim terhadap saudara kita ya, menginjak tubuh kita ya, atau menginjak kepalanya ya, boleh ya. demikian pula ketika meninggalnya Taib. kemudian ya sebagai pelengkap di sana ada beberapa perkara-perkara bid'ah yang terjadi pada proses penguburan mayit. Di antaranya, ini yang pertama, ya menyembelih sembelihan. Ya, ketika mayit telah sampai ke kuburan sebelum ditanam. Ya, entah itu kerbau, ya, sapi, ya, kambing ataupun ayam atau yang lainnya ya, yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan ya, kepada yang hadir ketika itu. Yang kedua, meletakkan darah sembelihan tersebut ya diletakkan di kuburan si mayit. Ya, baik sebelum ditimbun atau setelah ditimbun. Ya. Mungkin sebagian akan berhilah Oh enggak ini cuma sekedar untuk merekatkan tanahnya biar kokoh kuat. Loh kenapa darah? Ya. Kenapa bukan air? Yang dipakai malah darah. Nah, ini berarti ada apa-apanya. Enggak boleh. Ya, meskipun terkadang tujuannya untuk merekatkan maka enggak boleh. Dilarang. Kemudian yang berikutnya termasuk perkara bid'ah adalah berzikir ya di sekitar Tandu mayit sebelum ditanam, sebelum dikubur. Ya, jadi yang petugasnya sedang menyiapkan ya untuk mengubur atau menanam si mayit lah yang mem, yang mem mem, apa, memangku ataupun yang memikul ini berzikir di sekitar tandu tadi. Maka ini nggak boleh, ya nggak ada wirid tertentu. Demikian juga yang berikutnya azan, ya ketika mayit dimasukkan ke liang kubur. Adzan. Ya. Entah ada komatnya enggak? Ya, kalau ada komatnya lebih parah, ya. Ada. Ada, masuk. Lengkap ya. Saya berikutnya. Termasuk perkara bid'ah adalah menurunkan mayit ke liang kubur dari arah kepalanya. Yang sunnah dari mana? Hah? Kaki, ya, dari arah kaki. Kemudian termasuk perkara bid'ah adalah meletakkan sebagian dari tanah Karbala. Ini kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, tanah Karbala yang ada di Irak untuk diletakkan bersama mayit di liang kuburnya. Ya, sebagaimana mereka ya, yang sudah militan, ya, syiah, pentolan, ya, maka mereka menganggap nggak sah sholat ya, dalam kondisi sujudnya nggak menempel dengan tanah Karbala. Ya, harus nempel. Makanya mereka kemalaman jimatnya itu tanah Karbala. Ya. Allah musta'an. Kemudian termasuk yang lainnya perkara bidah adalah meletakkan bantal ya, atau yang semisalnya di bawah kepala si mayit di dalam kuburnya. Ya, kasih bantal. Nanti yang lainnya spring bed. Hmm. Kelebihan. Ya. Allah musta'an. <clears throat> Kemudian juga cara masuk perkara bid'ah adalah membaca beberapa surat tertentu ya pada saat menguburkan si mayit seperti Al-Fatihah demikian juga Al-Ikhlas Al-Falaq dan An-Nas ya sebagian lagi ya membacakan Al-Fatihah di kepala si mayit Kemudian awal-awal surat Al-Baqarah di bagian kedua kaki si majid. Ini juga termasuk bid'ah. Mengkhususkan Al-Fatihah kepala mayit ya. Dan bagian awal dari surat Al-Baqarah dibaca di bagian kaki si mayit. Ini juga bid'ah. Kemudian perkara bid'ah yang lainnya, mentalkin si mayit ketika dikuburkan ditalkin, diajari mayitnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk perkara bid'ah adalah melarang ya orang-orang yang ikut dalam prosesi pengiringan dan penguburan si mayit untuk masuk rumah. Ya, untuk masuk rumah sampai mereka membasuh atau mencuci ya bagian-bagian dari anggota tubuh mereka yang terkena bagian tubuh si mayit. Ya, jadi mereka yang gotong, kemudian yang ikut mengangkat menurunkan mayit ke liang kubur, ya berarti kan bersentuhan dengan mayit ini sebagian berkeyakinan ya nggak boleh masuk rumah sampai dicuci dulu. Ini juga bid'ah. Tidak dibolehkan. Termasuk juga meletakkan karangan-karangan bunga atau menaburkan bunga ya di atas kuburannya. Termasuk juga bid'ah adalah menanam ya bunga-bunga tertentu di atas kuburan ya, biar wangi, biar indah, biar adem. Ini bid'ah. Ya. Adem tenangnya mayit bukan dengan bunga, bukan dengan air. Alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda. Yang dibutuhkan adalah amal saleh. Nah, maka ini mungkin beberapa ya poin penting yang bisa kita sebutkan terkait dengan prosesi penguburan mayit kemudian kemarin ada pertanyaan ya kemarin lupa dimana. ini ada beberapa pertanyaan. Pernah terjadi dalam kuburan tergenang air. Ya, ketika ada yang menyarankan untuk dimasukkan pasir agar si mayit tidak tergenang air, maka ada yang menolak bahwa tidak ada sunnahnya ya, menambah tanah ke dalam kuburan. Benarkah alasan yang menolak tadi? Iya, pada asalnya tidak boleh ya untuk menambah ya tanah ya ke atas kuburan selain dari tanah hasil galian. Ini asalnya. Nah, sehingga mencukupkan dengan tanah hasil galian. Kecuali terpaksa misalkan ya dari tanah galian ketika dikumpulkan nggak sampai satu jengkal. Ya, hampir rata. Padahal yang disunahkan adalah meninggikan setinggi satu jengkal. Maka boleh insya Allah mengambil bagian tanah yang lain sekedar untuk menandai bahwa ini kuburan setinggi satu jengkal. Ya. Nah, sehingga ini asalnya. Namun apabila ya, ada kebutuhan ya, seperti ini, ketika digali kuburannya keluar air. Ya, maka selama bisa diambil cara yang lain, misalkan disedot. Ya, dengan apa biasanya? Dengan sanyo, ya penyedot air sehingga bisa mengeluarkan air dari kuburan, maka ini yang afdol. Namun kalau misalkan menyulitkan. Ya. Kemudian di antara caranya adalah dengan menambahkan pasir ya, karena ada hajah darurat sifatnya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena ada hajah. Kemudian berapa jarak e, berapa batasan jarak orang yang meninggal boleh dikubur di kota atau negeri lain? nggak ada jarak ya. Nah, yang jelas dia meninggal di misalkan balik papan, ya dikubur di balik papan. Ya. Ini yang dianjurkan, yang disunahkan untuk dikubur di tempat dia meninggal. Apa dibatasi pulau atau negara yang enggak ada? Ya, meskipun kalau misalkan ya ada kemaslahatan dikubur di tempatnya, ya, selama tidak menyulitkan, ya sah penguburannya. Namanya afdal dikubur di tempat dia meninggal Apakah kain kafan untuk jenazah wanita yang di dalam harus dibentuk rok dan baju atasan? Yang sahih tidak, ya. Sama kain kafan untuk wanita sama seperti kain kafan untuk jenazah laki-laki, yaitu sebanyak berapa lembar? Tiga lembar kain kafan. Ya, dan tidak perlu untuk dibentuk izar ya bagian bawah, kemudian bagian komis ya apa baju, kemudian khimar kemudian dilengkapi dengan dua lapis kain kafan. Ya. Meskipun ini sebagian para ulama berpendapat seperti ini, ya bahwa untuk mayat atau mayit perempuan itu disunahkan untuk menyiapkan lima lembar kain kafan dengan rincian tadi, ya bagian bawah, tengah, ya komis, kemudian khimar dan dua lembar untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini pendapat sebagian ulama. Meskipun yang sahih adalah tidak ada perbedaan antara mayit laki-laki dengan perempuan. apakah kain penutup aurat besar jenazah ketika dimandikan diambil, ketika dikasani? Ya enggak, dibiarkan aja. Ya dibiarkan. Bolehkah menyolati jenazah di rumah duka? Boleh. Ya, boleh untuk menyolati jenazah di rumah atau di masjid atau di musola. Yang terakhir afdol yaitu solat jenazah di musola di tanah lapang. Ya, Nah, dan ini yang kita ketahui dari fatwa para ulama seperti Syekh bin Bas, demikian juga Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah. Baik, sampai di sini. Apabila sebuah jalan terletak di antara kuburan, kemudian diberi penerangan, apakah ini juga dilarang? Ya, kalau di luar kuburan, ya tidak sampai ke area kuburan maka ya tidak mengapa untuk menandai bahwa ini kuburan kemudian ini jalannya ya atau menandai ini ada plangnya kuburan muslimin ya. tapi kalau sudah masuk ke areal kuburan di sana mayit-mayit ditanam maka jangan dilakukan Wallahu taala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah. Insyaallah tersisa dua pembahasan ya tentang takziah dan ziaratul kubur. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang binillah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.